Dan tidak semuanya bisa memahami berat bersikunya. Bahkan di antara kaum muslimin ketika membaca ayat ini seperti membaca pengumuman iklan kecap atau iklan-iklan rokok masalah lo, masalah lalu, masalah lo sendiri. Bahkan di antara mereka menganggap ayat tersebut bukan untuk dia tapi untuk orang lain. Padahal Allah memberikan ungkapan sama dengan Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusikum Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum sama Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum memiliki konsekuensi dalam terutama dalam hal soal menentukan masa depan keluarga kita di akhirat. Pernah nggak kita membayangkan kita akan bisa merawat cinta kita sampai surga dengan anak istri kita atau ibu-ibu dengan suaminya atau jangan-jangan ah kalau sudah mati ya masing-masing ibu-ibu pengennya suaminya cepat mati atau enggak oh pertanyaannya kok aneh kalau bapak-bapak rata-rata pengen cepat mati biar nikah lagi Nah ini anak buat untuk mengungkapin eh, hati mereka bu, ibu biar tahu. Padahal hadirin salian cinta yang sejati harusnya dibawa sampai mati alias surga. Yang nanti endingnya di dalam firman Allah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Surga Aden itu nanti akan dimasukin oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya. Masya Allah dengan syarat waman solaha amal solehnya sama. Makanya kalau ada yang bertanya mungkin nggak suami istri anak ngumpul satu surga jangankan suami istri anak kakek nenek kita nanti Allah katakan masuk jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim tapi dengan syarat wa man salaha amal soleh ini tidak akan bisa didapat kecuali lewat pendidikan dan pendidikan serius ditimba dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah dan itu baru akan wujud dan menghasilkan ketika di benak semua pendidik terpatri ayat makna dan konsekuensinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dan kalau tidak dijalankan diculukin oleh Rasulullah ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid raihadal jannah rawahul bukhari wa muslim atau muttafaqun alaih Tidaklah ada seorang hamba muslim diberikan tanggung jawab oleh Allah termasuk kepemimpinan rumah tangga. Mati saat mati berkhianat terhadap amanahnya maka tidak menemukan baunya surga. Allahu Akbar. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam ta'liq As-Siyasatu Syar'iyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan satu penjelasan termasuk bagian daripada penipuan yang dimaksud hadis tersebut membiarkan alat-alat haram di dalam rumah termasuk musik Tuh lihat. Apalagi kita biarkan anak kita main game sampai game bener. Kita biarkan istri kita nonton sinetron, akhirnya antum-antum semuanya kalah saingan. Ya toh? Antum jelek-jelek begini dibanding bintang film. Apa nggak lama-lama istri, istri antum dayu, apa namanya? Apa? berbelok hati. Iya enggak bu? Kok enggak jawab? Enggak, Alhamdulillah, Masya Allah. Hebat nih. Di sini maksudnya. Ya. Dan apa tak mana tahan setiap hari lakinya melihat wanita-wanita yang seperti itu dandanannya tidak berbelok apa arah berbelok arah apa hati arah karena hatinya lagi walaupun empat tetap satu arah gitu. satu hati gitu. makanya harus berprinsip siapapun perempuan harus menjadikan inilah suami saya yang terakhir dan laki-laki juga begitu inilah istri saya yang pertama Loh. Bener nggak Pak? Aduh, anak nggak ngomong salah kan? Itu. Iya. Yang salah yang nanggepin aja. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, kita semuanya harus menjadikan diri kita pendidik. Maaf, ada kesan salah selama ini kita bangun. Yang namanya guru, yang namanya pendidik, yang kerja di sekolah atau yang ngajar TPA di masjid atau yang mereka sekarang ini tinggal di pesantren-pesantren bahkan maaf security pun kerja di pesantren nggak dinyatakan bagian dari pendidikan CLS pun tidak tukang masaknya pun tidak ini salah bahkan proses pendidikan yang integral adalah menjadikan semua alat pesantren adalah bagian daripada suksesi pendidikan. Coba guru-guru memerangi di Jakarta, anak-anak sekalian tidak boleh di pondok ini ngomong lo gue, lo gue. Eh, sekuritinya, eh lo mau kemana? <laughs> eh, dasar lo, punyok. keluar. Gitu, Nggak nyambung. Seragam harus. CLS juga begitu. Marah-marahin anak ya biasa anak naik turun naik. Kamu naik turun naik turun tingkahnya kayak ayam horan tahu nak? Eh, itu kan gitu. Dia marah-marahin. Itu. Akhirnya apa? Gagal sang guru yang sudah susah payah di kelas. Begitu juga di rumah. Pendidikan bukan hanya tugas kalau sudah kita canangkan kita semua pendidik, bukan hanya tugas seorang ibu. Maaf, di Indonesia ini wabil khusus ada salah bagi-bagi tugas pendidikan. Semuanya ibu, antar jemput sekolah ibu, daftarin anaknya ibu, nganterin ke TPA ibu, pipis pun yang dibangunkan ibunya termasuk juga ngas nyiapin makanannya ibunya mengevaluasi pelajaran ibunya terus bapaknya kemana inilah negeri sang ibu ayah di Indonesia itu banyak orang-orang yang ngaku ayah hanya sekedar punya anak ini sama aja seperti orang baru bisa megang bola langsung mengaku pemain bola Diketawain orang nggak Pak? Ya. Banyak ayah yang tidak tahu anaknya balik. Sudah head yang perempuan dan sudah mimpi basah yang laki. Ayah hanya hadir di tengah komunitas anaknya ketika anak butuh uang. Itu namanya ayah merek ATM dibutuhkan hanya ketika butuh uang. Sehingga diri sekalian banyak pendidikan terbelang, terbengkalai. Maaf. Ya, sehingga banyak anak-anak yang sudah yatim sementara ayahnya masih hidup. Karena ada ayah, tidak ada ayah sama saja. Ada ayahnya, hafalan Quran juga itu-itu aja. Nggak ada juga itu. Ada ayahnya, nggak ada ayahnya, sholatnya juga begitu. Ngajinya juga seperti itu, akhlaknya juga seperti itu. Apa ngaruhnya? Padahal di dalam Al-Quran, pendidik itu yang ditonjolkan oleh Allah laki apa perempuan? Nah, Luqman Al-Hakim laki apa perempuan? Yakub alaihissalam ketika wafat memberikan tausiah kepada anaknya, laki apa perempuan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujung tombak para pendidik adalah para rasul, para nabi, semuanya laki. Dengan demikian kita harus rubah mindset. Kita harus rubah pola pikir kita di dalam pendidikan. Nah, kalau kita sudah memahami itu, kita harus juga punya semacam uh, apa namanya pemikiran selanjutnya. Kalau saya ingin menjadi pendidik, apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, rata-rata ulama-ulama besar itu bukan dibesarkan di dalam proses sekolah-sekolah, kuliah-kuliah Imam Syafi'i S1 apa S2? Nggak ada. Nabi Muhammad itu Pak nggak punya kelas. Sekolahnya Nabi Muhammad, gedungnya gimana? Nggak ada. Nggak punya. Gedung nggak punya, aula nggak punya, apalagi laboratorium. Apalagi auditorium. Nggak ada. Tapi Masya Allah, tak ada satupun muridnya yang gagal. Kenapa? Inilah rahasianya. Rasulullah SAW mencanangkan pendidikan seluruh lokal pendidikan adalah seluruh alam. Area pendidikan adalah lingkungan. Tak mengenal masjid, lingkungan pendidikan, tak mengenal madrasah. Bahkan saat mendidik buang hajat langsung di toilet diajarkan kepada sahabat-sahabatnya atau sahabatnya melihat sampai adab etika perhubungan suami istri di rumahnya dipenuhi dengan sunnah Pak sekarang saya tanya uang hajat jadi contoh itu mana ada kalau enggak Rasulullah antum berani cerita buang hajat ente Masya Allah itu kalau enggak orang paripurna sempurna wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan ketika Aisyah ditanya khuluk akhlaknya Rasulullah adalah khulukul Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada istri-istrinya ya untuk membacakan ya wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah tuturkan semua ayat-ayat Allah yang dibacakan di rumahmu. Kejadian apa saja di rumahmu. Saking apanya Pak? Sempurnanya. Ya kalau kejadian rumah kita disuruh cerita semua, gimana Pak? Bubar rumah kita. Itu, subhanallah. Loh ini kok ada orang menghina-hina muridnya Rasulullah. Menghina-hina keluarga Rasulullah. Subhanallah. Dari mana nih? Ya. Nah, dari sekalian pilar-pilar pendidikan yang harus kita pegang, yang harus kita kuasai. Pertama, dasarnya dulu pendidikan adalah bagian daripada ibadah. Ini dulu harus kita ngerti. Kalau sekarang kita sudah mencanangkan bahwa mendidik anak adalah bagian daripada ibadah dan sudah didasarkan ikhlas dan benar, ada nggak istilahnya malas-malas ogah-ogahan? Kalau antum menjalankan pendidikan ini seperti menjalankan sholat jamaah di masjid, rajin, rutin, keluar masuk masjid. Kalau antum menjalankan pendidikan ini seperti antum menjalankan haji umroh, dan kalau antum seandainya sekarang ini menjalankan pendidikan ini seperti antum menjalankan dikir pagi sore, insya Allah jadi anak antum. Ibadah, ya. Yeah. Wong jangankan mendidik anak, Rasul aja mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah di dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekahnya. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana kita menjadikan seperti yang dikatakan di dalam doa yang biasa dibaca oleh Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a ya Allah jadikanlah amalku semuanya soleh baik dan jadikanlah semuanya untuk wajahmu ikhlas dan jangan kau jadikan untuk siapapun saya memandikan anak ikhlas saya menyuapin makan anak ikhlas saya nganterin anak ke sekolah ikhlas, ke TPA Masjid Ikhlas. Bahkan kadang-kadang kita harus mendapatkan kendala. Tidak kita anggap itu suatu berat, suatu hal yang berat. Insya Allah. Bahkan faedah ikhlas Masya Allah. Makanya orang itu rata-rata ngeluh-ngeluh itu rata-rata ikhlasnya kurang. Kalau dia mengeluh, melakukan kebenaran, rata-rata ikhlasnya kurang. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min ada tiga perkara yang tidak membuat hati seorang mukmin gampang kesel, dongkol, kecewa. Yang pertama ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua wa munasahati wulatil amri, menasihatin pemimpin wabil khusus dan secara umum. Kalau kita di dalam hidup ini kita budayakan saling menasihatin, gak ada yang kesel-keselan. Nah, yang terakhir waluzumu jama'atihim tetap di atas jamaah kaum muslimin. Nih. Eh, coba sekarang ibu kalau ikhlas nyuci walaupun setumpuk nggak ngeluh insya Allah Nah sekarang kadang-kadang ngadepin cucian aduh belum dicuci ngadepin anak belum mandi aduh belum mandi ngadepin masak belum masak aduh belum masak sampai dirinya sendiri belum mandi aduh belum mandi saya terus nah, siapa yang mandiin itu. Kalau dijalanin makanya ibu-ibu ini saya doktrinkan ngadepin masalah rumah tangga dan tolong dijamkan masalah rumah tangga itu selalu update dan dinamis. Siapa yang rumah tangga pengen nggak punya masalah nikah aja mati yang listrik aman, nggak pernah protes. Pasti update, tapi ada solusinya apa? Setiap masalah adepin, jangan dipikirin, apalagi dihindari. Suka-sukanya kita itu kan, kalau ada masalah dipikirin terus, nggak dihadepin, malah dihindari. Nah, jadi masalah. Contoh, sekarang anak jatuh nilainya di sekolah. Dihadepin. Caranya setiap sekolah direview kembali, selesai, kita remit, kita evaluasi, kita adakan trial-trial. Insya Allah, orang sekolah anak itu kan kalau soal masalah hitung-hitungan nilai itu kan ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Dan itu juga bukan menjadi suatu tujuan utama pendidikan. Kalau nominal, maaf, kalau sekarang nilai-nilai kelas itu menjadi tujuan orang tua di dalam mendidik anak, berarti orang tua sedang mencetak anaknya jadi kalkulator. Makanya hadirin sekalian, pendidikan Rasulullah tidak pernah dibangun itu, walaupun penting itu nilai. Makanya sahabat macam kayak apapun, mau yang high, mau yang middle, mau yang low, semuanya punya keutamaan di hadapan Rasulullah. Nah, ini sistem pendidikan ini yang harus kita terapkan. Ya. Yeah? Dengan demikian, sahabat yang masyhur seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali punya kelebihan. Yang sekarang ini riwayatnya atau ketemu Rasulullah SAW tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya juga punya kelebihan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang ketemu hanya sekali, hanya dua kali. Setelah itu pergi ke rumahnya, wafat tetap juga punya keutamaan. Ini pendidikan. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang lemah, adanya anak yang belum tergali kelebihannya. Nggak ada kok. Ya. Mana ada sih sekarang ini terus udah gak karulah lagi nih kita ponis anak-anak yang rankingnya belakang-belakangan itu wes sana buangan ini berarti di, juga di rumah di rumah di ini di, di lingkungan nggak laku dong buktinya alhamdulillah saya yakin di sini nggak ranking satu semua kan dulu. Itu. Kalau ranking satu dari belakang iyalah gitu kan. Itu jadi orang semua bisa hidup semua, punya profesi juga, ya bisa menghadapi problem hidup. Kalau memang begitu nominal itu hanya laku di kelas. Kalau sudah hidup mau ranking satu, ranking dua, ranking tiga, akhirnya adalah bicara apa? Nasib. Dan inna akramakum adalah yang menentukan. Udah, selesai. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham seperti itu, insya Allah anak yang di depan kita semuanya adalah aset. Ya, yang kedua, mendidik adalah perjuangan. Makanya selalu banyak masalah, selalu banyak tantangan, dan tidak bisa meleng sedikit pun. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ibaratnya kalau mendidik itu bahasa perjuangannya nggak hitung-hitung waktu, nggak hitung-hitung tenaga, nggak hitung-hitung materi. Coba kalau orang tua bersikap di dalam mendidik anak seperti kerja di perusahaan. Anak lagi pipis, pipisnya jam 7 sore, Eh, ini jam kerja saya sudah habis. pipis sendiri. Ini kayaknya jamnya belum waktunya nak. Nanti nyusunya dua jam lagi. Hmm. Jadi nggak? Dan itulah waktu yang diberikan Allah kepada orang tua semuanya. Makanya dari sekalian dimanapun sering saya katakan, memiliki anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Ini yang belum-belum nikah biar paham. Banyak susahnya daripada senangnya. Cuma Alhamdulillah kita itu dititipin rahmat oleh Allah. Senang disusahi anak. Buktinya sekarang ibu-ibu kalau punya anak 6 bulan gak nangis. Seneng gak? Wah itu keliling ke ustad-ustad tukang rukiah itu. Pak Ustad tolong dirupiah anak saya Pak Ustad. Nah kenapa Bu? Ini Pak Ustad sudah enam bulan gak nangis tuh kata ustadnya. Bagus loh Bu. Itu kalau nangis juga ngeseli kok. Itu gak denger nangis enam bulan <laughs> apalagi enam tahun. Masya Allah. Wantum tiap hari dimintain anak ini itu ini itu kesel. Tapi antum punya anak dari kecil sampai gede nggak pernah minta apa-apa. Coba ngenes nggak? Lu, Memang watak orang tua itu senang disusahi anak. Antum lihat dari mulai kandungan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin orang tua ibu ya mengandung lemah semakin lemah kemudian ketika lahiran masya Allah taruhan nyawa bapaknya mah masih enak paling nunggu di depan klinik ambil tidur udah gitu kurang ajar lagi ngimpi nikah lagi wah udah ngeselin itu nah nanti kalau sudah mulai ya bayi masya Allah lihat ya pipis harus dipipisin nggak hitung hitung waktu Bangun jam satu malam oke, okay, 2 iya, jam tiga, Enggak ada hitung-hitungan. Setelah mulai bisa berjalan, jatuh bangun, kadang kejedot, kadang nyungsep. Bawaannya orang tua itu was-was saja. Nanti giliran sudah umur 4-5 tahun, sudah mulai cari TK-nya. Kadang-kadang Masya Allah udah dicariin TK, survei 4 TK nggak ada yang cocok. Masya Allah. Ambek ibu sama bapaknya tengkar. Nih pak, turunan kamu males sholat, males sekolah. <laughs> Wah itu, turunan lagi. Itu. Setelah masuk, Masya Allah, antar jemput, nanti pindah. Setelah itu, paling senengnya cuma sekali. Lulus, anaknya wisuda, foto-fotoan. Udah. Udah itu. Paling banter itu selesai. Habis itu enam tahun. Habis enam tahun tambah tiga tahun. SMP tambah lagi tiga tahun SMA. Tambah lagi nanti apa universitas empat tahun. Senangnya cuma sekali. Apa tadi? Wisuda foto-fotoan. Habis itu nikah di bawah orang ke Kalimantan. Bapak emaknya cuma ditinggalin foto wisuda dok. Nah, itu. Loh, senengnya apa antum punya anak? Hah? Tapi buah bapaknya itu bangganya setengah mati, Masya Allah. Wah, anak saya itu Pak, sekarang di Kalimantan itu suaminya jadi camat itu Pak. Yang satunya cerita, wah kalau anak saya itu yang kemarin eh, sekolah di Unram, Universitas Mataram Pak, yang nomor tiga, itu sekarang suaminya jadi kapolsek. Udah bapak sering-seringnya dikirim dikirimin apa? Ya paling banter itu bekas topinya suaminya. <laughs> ya untuk apa punya topi? Buat kondangan apa? Kondangan pakai topi polisi. <laughs> Wah, geger sekampung. Itu pak. Nah, hadirin sekalian oleh karena itu luruskan niat ada orang yang sekarang ini punya anak tujuannya untuk supaya nanti sekolah bisa kerja di perusahaan asing gajinya dolar keliru supaya jadi pejabat walaupun nggak salah keliru yang sahih Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kita tujuan punya anak untuk muttaqin sampai Pak bercita-cita punya anak jadi ulama itu nggak ada di dalam kamu salafun soleh. Di dalam Quran Sunnah yang ada malah Rasul mengatakan man ta'allama al-ilma liyujara fihi ulama wa liyumariya bihi sufaha lam yajid raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu supaya bisa bersanding dengan ulama, syukur-syukur ulamanya atau bisa mendebat orang-orang bodoh tidak menemukan baunya surga, loh. Ridho Karena tidak semua orang juga jadi ustadz. Tapi kalau mutakin, dokter mutakin, pengusaha mutakin, camat mutakin, bupati mutakin, gubernur mutakin. hebatnya Itu. Makanya Allah memberikan satu doa untuk kita. Rabbana hablana proses mencari jodoh. Sudah dapat wa hasilnya tujuan utama waj'alna lil muttaqina imama. Jangan salah. Itu makanya kita sering baca doanya. Ya. Hadirin sekalian, termasuk biaya-biaya yang kita bayarkan kata Rasulullah SAW. Wa afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala ila i'yalih. Sebaik-baik dinar adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Ya. Dengan demikian Rasulullah juga mengatakan innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan. Sesungguhnya seorang muslim ketika memberikan nafkah untuk keluarganya sekali naf nafkah wa yahtasibuha dia lakukan dengan ikhlas kanat lahu sadaqatan itu menjadi sedekah kanat lahu sadaqatun itu menjadi sedekah Masya Allah. Antum kadang-kadang ngeluh kan. Pak, karena banyak anak, tuntutan hidup ini banyak. Sehingga sekarang ini jarang sekali saya infak, sodako. Ya, antum keliru pahamnya. Antum tiap hari ngasih makan kat, hatta hatta luqmah allati tadu fi fimra'atika sadaqah kata Rasulullah sampai sekali suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istri kamu sadaqatun sadaqah Kemudian ada salian pilar yang berikutnya adalah utamakan keteladanan. Ya. Utamakan keteladanan. Hadirin salian, para pendidik memberikan eh, atau mengadakan survei hasilnya keteladanan adalah metode pendidikan paling influentif apa itu influentif paling nyasar paling tepat paling nyentuh bahkan Profesor Dr. Zakia Derajat 74% anak terpengaruh dari keteladanan orang tua dalam proses pembentukan jati dirinya maka Rasulullah SAW mengatakan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahuna. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah kedua orang tuanya lah yang menyaudikan, menasronikan, memajusikan. Dari mana? Dari proses keteladanan, utamanya pendidikan, khususnya keteladanan. Proses keteladanan itu 74 persen Sebenarnya adalah teori-teori yang antum tanamkan itu. Jadi 100%. 74 persennya itu keteladanan masuk. Kalau antum hanya teori, eh datang ke masjid lo, bapaknya nonton TV. Eh lo ke masjid ya, kalau enggak gue gebuk sama sarung. Eh bapaknya main catur. Ya enggak kena. Kalau ke masjid pun malah enggak karu-karuan di masjid. Ya? Ini diperhatikan keteladanan. Apalagi kita suka menyelisihi apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, mendidik dengan kelembutan dan cinta. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan rahmat Allah, dengan itulah kamu jadi lembut. Makanya Masya Allah, Makanya dalam hadis Rasulullah, Inna Allah ida arada bi ahli baitin khairan adkhalahumullahu rifqa. Allah itu kalau menginginkan kebaikan di dalam keluarga seseorang itu dimasukkan ke dalamnya kelemah lembutan. Rahmat. Kalau di, kalau kamu sekarang keras kepala, kasar omongan, orang pada lari. Makanya Rasulullah menegur di antara sebagian yang ada, "Inna minkum munafirin." Sesungguhnya di antara kalian termasuk orang-orang yang bikin lari. Ya. Dengan apa? Kasar. Wong Nabi Musa alaihissalam aja pak dengan Fir'aun masih apa? Dibasiatin oleh Allah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan lemah lembut. Mudah-mudahan dia takut atau sadar. No, sama Fir'aun. Siapa di antara kalian? Kita yang lebih baik dari Musa. Dan siapa sih di antara mat'u kita di selombok ini yang lebih jelek daripada Fir'aun? Ada? Saya kira nggak ada deh seluruh Indonesia. Yang lebih jelek daripada Fir'aun. itu masih diperlakukan oleh Nabi Musa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar la'allahu yatadhakkar aw yakhsha dengan demikian hadirin sekalian Allah Rasulullah SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan menghias Tidaklah kelemah lembutan ada di dalam sesuatu melainkan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan merusaknya. Sekarang kita akan uh, bahas jangan mencela anak. Nah ini kadang saat cengkel sudah capek, pikiran penat, banyak masalah, suami mau nikah lagi. Wah, itu. Uh, rasanya gimana, Bu? enak Alhamdulillah Masya Allah baru kali ini saya ini. ya akhirnya apa keseimbangan pikiran hilang kesadaran hilang bahkan kelemah lembutan berubah menjadi kasar dan omongan-omongan semakin tidak teratur termasuk mencela, menghujat, mengutuk bahkan mendoakan buruk. Nah, ini tolong sepenat apapun mulut kita kata Rasulullah amsik alaika lisanak tahan lisan kamu karena ciri orang mukmin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut dan ini butuh latihan tapi kalau antum tiap ada masalah ceplos cerewet nggak enak ngomongnya itu biasa makanya ketika Rasulullah mendapatkan dari salah seorang istrinya ucapan-ucapan yang tidak patut, langsung Rasul tegur, dihentikan dan istrinya pun berhenti. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah sedang ada sesuatu dengan Sofia. Akhirnya dia mengatakan saat itu ceritanya safar. Kendaraan Aisyah masih banyak kosong, Sementara kendaraan Sofiyah penuh dengan muatan. Sampai nggak kuat. Akhirnya Rasulullah SAW punya ide, wahai Aisyah, bisa nggak sebagian barangnya Sofiyah dititipkan di kendaraan kamu? Eh, enak aja. Barangnya si Yahudi pendek itu. Subhanallah. Si Yahudi pendek. Karena memang beliau itu tinggi. Apa kata Rasulullah? Laqad kulti kalimatan lau muzizat fil bahri zajatu Kau telah mengatakan satu kalimat wahai Aisyah kalau digunakan untuk campuran di lautan akan mengeruhkan. Luruskan. Anak antum ngomong nggak eh jangan jangan. Jangan dibiarin. Malah diacungin jempol. Nah gini kamu bisa ngelawan sama teman kamu. Kalau lain kali nanti kamu dikatain tokek, katain aja buaya. Lebih gede. Itu. Terus kalau dikatain buaya apa ya? Eh, apa ya? Kebo. <laughs> Ini pendidikan hebat. Gitu juga kadang maknya mencontohkan cara ngeyelnya di, dengan suami dipantau oleh anak. Cara padunya sama tetangga ditiru oleh anak tanpa sadar orang tua tidak merasa dia mendidik anaknya tahu-tahu meniru hmm. karena watak daripada perempuan itu ada lima satu doyan bicara itu ini berdasarkan penelitian akurat nggak meleset ya bahkan Taufik Al-Hakim mengatakan saya itu dinyatakan di tengah laki-laki paling cerewet ternyata setelah bergabung di tengah perempuan dinyatakan paling pendiam. Oh, itu. Lu jangankan sekarang. Makanya kata beliau, jarang sekali saya ketemu perempuan berdua nggak ngomong. Ini jarang. Ya kalau laki-laki seperti tas ngomong, ya seperlunya. Habis itu menyibukkan diri. Kalau perempuan, masuk Allah, Apalagi ngaji ketemu temennya udah pisah lima tahun bawa kacang. Ah mantep itu. Reuni, reuni di taklim. Wah ngomong pla pla pla sampai kacangnya habis itu nggak berasa. Itu. Tapi kadang-kadang kalau pulang ditanya, Mbak, gimana Mbak kajiannya? Wah, bagus pokoknya, Pak. Bagus sekali tadi itu. Hmm, pokoknya mantep Gak ada kajian yang lebih bagus dari itu. Terus tolong Mbak, saya dikasih penjelasan dikit. Oh, untuk lebih jelasnya, ada rekamannya di UFIT. Hmm, Hah, itu. Itu menunjukkan nggak ngikutin. Oh, judulnya aja hilang kok. Itu. Ini. Yang kedua, wanita itu paling peka dengan penilaian. Kalau antum diomongin kopi hantum itu jelek, nggak bakal tersinggung. Ya, diomongin eh, apa namanya sepatunya buntung, tenang. Wong kadang-kadang celana sampai ngepir gak sobek keraja tenang. Tapi perempuan dikatain cil ini jilbabnya rendranya aja. Wah mbak ini udah udah nggak zaman mbak. Wah sampai rumah kepikiran ini. Wah saya dihina ini ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang masalah hina menghina, wailul likulli humazah. karena humazah perempuan. Itu. Ketika Allah juga ya ayyuhalladzina amanu ya tentang uh, itu jangan membenci kaum dengan kaum Allah menyendirikan ya wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Allah khususkan perempuan karena hina menghina, rendah merendahkan di kalangan perempuan itu sensitif. Makanya perempuan itu harus dirayu banyaknya. Ya. Yeah. Kalau laki-laki harus banyak dipuji. Nah itu Pak. Laki banyak dipuji, Istri banyak dirayu. Kalau bisa rayuannya sampai gombal itu, Wah seneng dia. Ini watak. Yang ketiga, paling seneng ngumpul. Makanya perkumpulan-perkumpulan perempuan itu di mana-mana banyak sekali. Yang ilkhal aja banyak kok. Yang gosip itu kan. Sampai majelis gosip itu berbeda-beda tema ada khusus majelis membicarakan istri-istri yang punya utang. Ada yang majelis lagi khusus untuk membicarakan gaji tetangganya. Sampai ada orang hafal gaji tunjangan tetangganya. Lengkap THR-nya. Ada yang khusus membicarakan suami-suami mau nikah lagi. Wah, itu dan tiap hari mengupdate kalah tuh WA Nah, itu makanya di sini harus dipotensikan. Ayo ngumpul taklim, ngumpul tahfid. Masya Allah, kisah menarik Zubaidah, istri Harun Ar-Rasyid. Punya pembantu 100 semuanya hafal 30 juz. Tuh, sibukkan. Istrinya kasih majelis kayak begini. Insya Allah bagus. Ada majelis lagi untuk tahfid. Positif. Kalau enggak, perkumpulan bakal liar. Yang selanjutnya, perempuan itu lebih banyak mempertimbangkan aku punya apa, bukan aku punya siapa. Beda dengan laki, aku punya siapa, bukan aku punya apa. Makanya wajar banyak laki-laki demi perempuan rela kehilangan harta. Tapi kalau perempuan rela kehilangan, lo kok diam aja? Kalian nulisin? Ah, itu kebanyakan a'lam Dan sensitif termasuk juga. Intinya itu. Waspadai media perusak. Nah, di sini juga tolong diperhatikan televisi kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa alokasikan TV kita ke TV-TV dakwah silakan. Kalau enggak matikan. Kalau memang sudah terpaksa sekali kontrol, jangan membiarkan. Bahkan para uh, ahli pendidik mengatakan kehancuran di antara kehancuran orang tua membiarkan anak melakukan tiga hal sekarang ini. Satu, membiarkan TV bebas dipakai kapan saja. Yang kedua, termasuk uh, eh, HP gadget ya. Yang kedua, membiarkan anak main game tanpa kontrol. Yang ketiga, membiarkan anak dibawa temannya keluar tanpa pengawasan. Apalagi perempuan dibawa laki. Tuh. Hancur. Hancur tuh. Ya. Dan bukan hanya hancur, tayus. Makanya gambar-gambar di rumah juga dihilangkan, jangan ada. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya, ada anjingnya. Rumah dikasih anjing. Pantasnya apa sih? Muslim itu enggak. Ya. Sekarang antum bangganya apa, pantasnya apa, enaknya apa? Punya rumah, eh punya rumah ada anjingnya. Hah? Apalagi kalau disesuaikan dengan hadis Rasulullah, antum paling sengsara. Kan kalau kita mendengarkan gonggongan anjing dianjurkan ta'awud. Kalau gonggongnya per lima menit antum capek kan? A'udzubillah. A'udzubillah. Itu saingan antum sama anjingnya. Itu aja sudah lemah kok. Apalagi antum sekarang malaikat nggak masuk. Ya. Udah. Sekarang ini Masya Allah Pak, kemarin saya tablek ke salah satu daerah di Sumatera Bukit Tinggi. Kegemaran orang itu memelihara anjing. Sampai anjingnya itu dikasih minum madu, susu. Astagfirullah. Anak tanya, antum minum madu sebulan berapa kali? Enggak mesti Ustaz. Ini anjing tiap hari katanya. Ya Allah, itu anjing untuk berburu itu Pak, babi ini. Kegemaran aja hobi. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslim sekarang hidupnya itu habaan mentura. Hidupnya sudah kacau balau. Ya, tertawan dengan berbagai macam subhat dan syahwat. Selanjutnya diri salim bersikaplah adil sama anak. Sikap adil akan membuahkan banyak dampak. Satu, sang bunda dan sang ayahanda akan dicintai anak secara merata. Kemudian yang kedua akan menimbulkan efek psikologi yang tidak yang adil juga. Anak juga nanti akan terbiasa bersikap adil. Yang ketiga nanti tidak memendulkan dendam di masa depannya. Kalau anak sudah diperlakukan tidak adil sama orang tuanya, pasti kecil besar nanti ada rasa ingin balas. Minimal ada dendam yang tidak akan bisa terlampiaskan kecuali dia akan perlakukan kepada anaknya serupa. Oh, kasihan kan Pak? Makanya Rasulullah mengatakan, "I'dilu baina auladikum", bersikaplah adil kalian bersama ama anak-anak kalian. Adil dalam masalah hibah, dalam masalah memberikan seragam pakaian sekolah, dalam masalah uang-uang jajan, dalam masalah sekarang ini apa? e, memberikan papan pangan harus kita samakan. Selanjutnya bijaksana dalam memberikan hadiah ya jangan sampai sekarang kadang-kadang prestasi dinilai dengan materi terus kalau kamu ranking satu saya beliin sepeda kalau ranking ini kalau kamu menang olimpiade nanti saya akan jalan-jalan makan ke rumah makan ini materi terus jangan selanjutnya Jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Ya, yeah? memetik hasil. Kadang-kadang ada yang salian, pendidikan terhambat bahkan gagal karena pelakunya tergesa-gesa. Al-ta'anni minallah kata Rasulullah, kita bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dari Allah wal ajalah sikap tergesa-gesa adalah minasyaiton terkadang pendidikan yang sudah kita canangkan berpuluh-puluh tahun itu hasilnya sampai mati pun kita belum dapat bahkan pak maaf banyak anak-anak yang kenal sunnah eh, banyak orang-orang yang kenal sunnah dapat hidayah setelah orang tuanya wafat Masya Allah Bahkan hadirin sekalian sudah lama meninggal dunia. Dapat hidayahnya sudah menjelang meninggal dunia. Siapa tahu? Makanya yang paling penting kita harus mengerahkan sebab hasilnya itu di tangan Allah. Sehingga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun." Memang milik Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laisa alaika hudahum Muhammad bukan tugas kamu memberikan hidayah mereka walakin Allah yahdi man yasha Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh karena itu barang siapa yang sekarang ini masih belum mendapatkan hasil pendidikan anak maka hendaknya ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendidik anaknya masih tetap nggak mendapatkan hidayah. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Bahkan dijulukin oleh Allah innahu kana abdan syakura sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur yang siapa sudah bertahun-tahun mengajak istrinya untuk ngaji susah pakai jilbab masih ugah ugahan dan cara pakai jilbabnya seperti model aturan lalu lintas buka tutup ya sabar ingat ceritanya Nabi Nuh sama Nabi Lut sampai wafat tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad Nabi Nuh Nabi Lut saat kita masih belum mendapatkan hasil atas dakwah kita yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka masya Allah ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau mungkin secara umum kita berdakwah, makanya dari salian dakwah itu bukan soal masalah besar kecil banyak sedikit. Dakwah adalah hidayah. Makanya ada pengingat yang paling baik dari seorang ulama supaya dai ulama tidak bangga dengan jumlah banyaknya jamaah dengan per peringatan yang cukup telak wahai para doa waspadalah dengan jamaahmu yang banyak bisa saja mereka yang mendapatkan petunjuk dulu daripada kamu subhanallah apa enggak menjadi bumerang itu Untian kalimat kita banyak menyadarkan orang, tapi ternyata kita masih tertarung di dalam kaki sendiri di atas apa? Kesesatan. Atau minimal kita hanya indah di dalam suara, indah di dalam retorika, tetapi pengamalan di dalam tataran realitanya tidak. Bukankah jamaah-jamaah kalian lebih dahulu mendapatkan hidayah daripada kamu? Makanya para ulama itu kalau mau ngaji itu nangis. Ya, nangis. Dan ingat, Masya Allah, Allah mengomentari Nabi Nuh alaihissalam, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Subhanallah. Dan ingat rayuannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya lihat. Kelembutannya, يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya abadi. Suatu rayuan, kelembutan, panggilan yang paling mesra untuk seorang bapak dari anak. Kalau dari bapak untuk seorang anak, ya bunayya. Walaupun akhirnya bapaknya tidak memilih Islam. Bukan salahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin saja dakwah yang sudah kita canangkan tidak mendapatkan atau belum membuahkan hasil. Maka banyaklah berdoa. Akhirnya masalah itu kan ada tiga pak. Masalah yang kita hadapin itu bisa kita selesaikan. Kita hadapi penuh dengan ketawakalan. Yang belum kita cari solusinya juga penuh dengan ketawakalan yang tidak kita serahkan kepada Allah lewat doa. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Contoh. Ya. Yeah. Di antara doa panjang ada di sana Rasulullah mengajarkan Allahumma ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأبوى وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ما شاء الله اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إذا دعاء karena berapa banyak hal-hal yang kita anggap mustahil lolos, lulus, tembus karena doa. Lihat Pak, mustahil nggak istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak umur 80 tahunan. Mustahil nggak orang yang sudah masuk perut ikan keluar hidup? Semuanya ternyata berkat doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Orang yang masuk kecepit ke dalam goa, tertutup mulut goa dengan batu yang sangat besar, bergeser dengan apa? Doa. Makanya jangan malas. Katanya Umar bin Khattab, bagi saya bukan soal pengambulan, yang penting aku diberi ilham Allah mau berdoa. Karena kalau sudah berdoa, pengambulan bakal di sampingnya. Gitu. Apalagi Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yas'ilillah yaghdabu alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan ma min da'watin ma min muslim maaf ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin tidaklah ada seorang mukmin Muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi illa stajaballahu taala bi ihda salasin melainkan Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara tiga. ah, kan? Yang pertama, imma ayu ajila lahu da'watahu, doanya dikabulkan, dikuntan oleh Allah. Minta uang kasih uang. Minta jodoh kasih jodoh. Minta sehat kasih sehat. Au yadakhiraha lahu fil akhirah atau disimpan Allah di akhirat. Jadi kalau antum berdoa untuk keduniaan nggak dikabulkan Allah jangan suudon dulu bisa saja boleh jadi ditahan Allah untuk nanti kepentingan akhirat kita. Karena kalau dikabulkan di dunia semua, kita nggak punya bekal akhirat, nggak masuk surga, lebih sengsara kan? Au yadfa anhu as-su'a bimisliha bimislih atau digunakan Allah untuk menangkis doa atau menangkis takdir maaf sepadan dengan doa tersebut. Apalagi di sana ada hadis la yadurdul qadar ila doa tidak ada satu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi mana jeleknya? Kalau sekarang dikabulkan alhamdulillah minta uang 500 juta. Eh ternyata kita nggak tahu di dalam catatan takdir Allah bulan Desember depan ini antum dicium sepur, cium truk atau jatuh ke jurang akhirnya ditahan oleh Allah berkat doa kita. Nah, seandainya sama-sama ditunjukkan ke antum, Mas, pilih 500 juta atau kejebur curang? Eh? Kejebur curang apa 500 juta, Pak? Nah, itu masalah, masalah. Dan Allah paling tahu dan paling mengerti tentang maslahatnya hamba. Ya. Yeah atau disimpan di akhirat. Ya. Karena dilihat sodakohnya pelit, sholatnya nggak khusyuk, ngaji datang ngantuk, minimal nggak paham, ngeblong semua. Dihitung-hitung ente ini nggak masuk surga ini kalau doa ini saya kabulkan semua di dunia. Masuk-masuk pun terlalu lambat. Hikmah Allah cinta sama antum. Udah wahai hambaku, doa sebagian kamu yang di dunia saya tahan untuk kepentingan antum di akhirat. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Makanya yang penting berdoa. Masa rajin ngetuk nggak dibukakan, nggak mungkin. Saya kira demikian karena uh, sampai jam 11 saja dan nanti masih ada lagi dan mungkin ada yang mau bertanya silakan 5 menit atau 10 menit. Semoga tidak ada yang tanya biar cepat selesai. Set saya punya anak umur lima tahun, tetapi sulit disuruh masuk TK. Sebetulnya pendidikan TK itu bukan harus ke lembaga. Oleh karena itu ketika saat sang ibu menemui anaknya tidak mau masuk TK, jangan gundah. Kita proses di rumah kita. Bisa kok. Dan kita nggak harus berbiaya mahal. Ya. Karena sebetulnya anak TK itu umur yang penting soleh, mandiri, ceria. Itu. Oleh karena itu Bagaimana supaya soleh? Penanaman agama kan. Supaya ceria kita bikin permainan-permainan yang mendidik. Supaya dia mandiri. Yo kita kan. Yo pipi sendiri dilatih. Ya terus kemudian gosok gigi sendiri dilatih. Mandiri. Pakai baju sendiri dilatih. Bahkan di negara-negara Eropa ujian eh, TK atau PAUD itu bukan baca tulis Baca tulis itu cuma rata-rata di Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia. Kalau nggak bisa nggak bisa baca tulis marah-marah. Tapi anaknya nggak bisa kencing sendiri, tenang aja. Sampai kelas 5 mau kencing aja, Wah! itu masih masihan. Kalau di sana nggak boleh. Makanya ujian lulusan TK naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik apa namanya kereta sendiri. Nanti ada ujian sosialisasi di wilayah yang kurang lebih segini ya. Ini itu ada main sepedaan, mobil-mobilan, motor-motoran, semua main. Nanti kalau ada temannya jatuh, nolong nggak? Nah, kalau nggak nolong berarti masih belum, masih gagal nih. Kalau nanti gantian kan per lima menit, bisa nggak melepas untuk temannya? Nanti ada gantian per lima menit yang naik sepeda ganti mobil, Kadang-kadang egois. Wah, ini belum lulus, masih egois. Belum bisa setia kawan. Apalagi ada temannya jatuh malah ya, syukurin, syukurin, syukurin. Nah, ini <laughs> nol gitu. Lah kalau di sini lulus, lulus itu. Yang paling lulus itu yang pinter ngakali anak teman-temannya. Itu makanya cerita yang paling laris di Indonesia apa? Cerita kancil nyolong timun. Nah itu itu sama Joko Bodo pas deh gitu nah tapi kalau di sini eh, untuk naik kendaraan menguji mandiri saya nggak rekomendasi nanti anak antum hilang kendaraan di sini masih belum sesuai dengan standar apalagi di Jakarta naik metro mini itu naiknya disayang turunnya di gelandang hilang anak kita kalau di sana itu ini masya Allah semua tram, bis, kereta itu tepat. Tek. Gak ada meleset paling detik ah, di, ini detik. Eh, ketika saya ke Jerman tua, ah, saya berhari-hari anak ah, uji. Nggak pernah ada meleset kereta itu. Jam segini pas di depan. Ketujuh tram ketika mulai naik itu merendah sendiri. Itu. Nah, terus selanjutnya ibu sekarang yang belum tadi mendapati anaknya belum masuk TK. Pendidikan TK jangan dipaksakan, harus umur ini. Bisa aja tahun depan, sambil ada penjelasan, sambil ada rayuan, diajak main sesekali, dikenalkan temannya. Insya Allah tahun kedua, ketiga sampai akhirnya bisa masuk. Tapi gak boleh anak tidak mengikuti PAUD. Bahkan rata-rata hasil orang yang tidak pernah sekolah PAUD itu rata-rata nggak -rata normal. Ya kayak kita kita nggak pernah TK kan dulu, makanya nggak beres semuanya. Itu. Pernah ada kelompok dokter dipilih di seluruh Indonesia yang terbaik. Dikirim ke luar negeri gagal. Ternyata apa? Dicek pautnya nggak ada. Karena paut itu pendasaran. Ya. Nah, orang di Indonesia itu kebalik. Kalau TK murah, naik dikit, naik, naik, naik. Kalau di Eropa beda. Yang pertama itu mahal. TK mahal, nanti turun lagi SD, turun lagi sampai SMA. Karena sudah final. Gitu. Karena tadi itu target pendidikan cuma nominal. Ya, mencetak manusia kalkulator. Bolehkah memasukkan anak TK usia ke pondok tahfidz yang tidak sunnah tapi nanti SD di enggak ja. Ini TK dimasukin pondok gimana ceritanya? Ke pondok? Eh? Ke pondok? Jangan. SD aja masih harus dilihat-lihat. Anak TK SD ini harus banyak dekat dengan orang tua. Ya. Karena kedekatan atau jauhnya orang tua apalagi bapak dalam waktu yang cukup lama akan membentuk karakter yang tidak bagus. Ya, kurang kasih sayang, kurang hormat. Akhirnya kadang-kadang nganggap orang tua itu kayak musyrifnya, apalagi musyrifnya kakak kelasnya. Udah tiap hari dia yelin. Pulang dianggapnya maknya kayak gitu, dia yelin aja. Karena apa? Rata-rata belum bisa musyrif itu mewakili seorang ibu. Gitu. Ini bahaya. Makanya eh, di sini baca psikologi untuk mengetahui perkembangan kaitannya dengan eh, psikolog, kejiwaan, pertumbuhan kaitannya dengan tubuh harus seimbang. Karena, karena gini, anak itu umur 1 sampai 4 bawaannya nyenengin. Seneng aja kan untuk punya anak umur 1 sampai 4. Tapi kalau 5 sampai 7 ngeseli. Apa jadi berantakin? Air dibuat main-main, pedak diambur-amburin. Gitu. Nah, kalau sudah 8 sampai 17 nyusain. Jadi nyenengin, ngeselin, nyunya, nyusai. Itu anak. Nah, wataknya anak umur SD itu seneng main. Makanya kalau anak umur SD ajaklah bermain, umur SMP ajaklah belajar adab, anak umur SMA ajaklah berteman ya ajaklah berteman ini karena nanti akan memberikan pengaruh-pengaruh nah, di sini terjadi kesenjangan karena kadang-kadang sebagian guru menampilkan hanya sosok keren ditakutin Makanya kalau jadi guru hanya pengen keren ditakutin, jadi aja kuntilanak atau hantu. Pasti ditakutin, udah nggak usah sekolah. Oh, itu udah soheh udah. Bagaimana sikap istri yang dilarang keras kajian sunnah ini? Waduh, ini banyak pertanyaan begini, saya belum bisa jawab yang soheh. Yang kemarin pakai jilbab ada ibu-ibu dilempar piring sama suaminya. Masya Allah. Alhamdulillah, ada aja. Intinya saran saya walaupun bukan kebenaran final, ya satu kita harus terus wali rabbika fasbir kata Allah untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Kemudian yang kedua, kita harus mencari celah-celah baik untuk mendekati suami, ambil hati. Kemudian yang ketiga, dijelaskan manfaat-manfaat kajian. Lalu yang keempat, mencari orang dekat yang disegani suami untuk menjelaskannya. Sehingga dia akan kan ada mungkin pamannya, kakaknya itu siapa yang disegani? Kecuali nggak punya siapa-siapa, berarti lahirnya dulu sama kebo kali. nggak mungkin kan? Cari tetangga, temannya atau atasannya pesen Pak, tolong Pak jelasin sama suami saya Pak. Ngaji itu kan manfaat, masuk saya di begini ini. Saya pakai jilbab diantem piring, nyetel radio, yang bacaan Quran dikata kata ini memang masjid loh tiap hari Quran Quran aja itu masjid katanya. Nah, dijelasin mas biar nanti rumah kita ini tidak ada uh, setan. Oh lo kurang ajar ya nganggep gue setan ya. Hah? Hah? <laughs> oh, dia tersinggung. Gitu. Lo musir gue ya. Hah? Gitu. Malah tersinggung lagi. Sebab susah. Itu ya. Nah, itu aja. Dijelaskan tadi sisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat begitu paripurna jauh dibanding terbaik dengan zaman kita sekarang. Seiring kemajuan teknologi saran maksiat sangat banyak. Apakah bisa dikatakan setan zaman sekarang juga lebih canggih? Ya intinya hadirin sekalian, setan itu kan ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Ya otomatis jam terbangnya iblis saja juga berbeda kok. Ya, penguasaan tentang masalah kelemahan-kelemahan manusia pasti akan juga lebih. Ya. Kalau wama khalaqtul jinna wal insa masing-masing punya alam. Kalau alam manusia maju, jin juga maju. Sama, nggak ada kurang. Makanya di sini dibutuhkan rangkap baju kalau ibarat kita mau menyelamatkan dari kedinginan, rangkap payung kalau memang dari hujan. Tapi ternyata banyak yang nggak pakai payung, jangankan rangkap. Akhirnya banyak yang lolos, lolos, lolos. Ya. Tidak itibak syahwat. Anak saya di rumah, tapi istri saya tidak setuju karena mau dibawa tinggal di Jakarta oleh calon suaminya. Oh, ini e, nanti tanya tentang hukum pengasuhan intinya anak dua tahun itu yang paling berhak ibunya sampai disapi. Ketika sudah mandiri dikasih pilihan mau ikut bapak atau mak. Kalau sudah umur balik ikut bapaknya karena itu konsekuensi semua akan di bapaknya. Nafkah, sekolah, papan, pangan termasuk nanti nikah. Gitu? Itu. Ustaz, adakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kami para pendidik untuk bersabar dalam mendidik anak? Eh, banyak doa-doa yang supaya kita itu tahan banting, tegar, itu banyak di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada yang lebih panjang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasfi wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wal shiqaqi wal nifaq was sum'ati wal riya Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judab wal baras wa a'udzubika min sayyi'il asqam ya ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban sama Ibnu Khuzaimah dan sahih hadisnya. Dan doa-doa eh, yang eh, menegaskan kepada kita supaya kita itu tegar, sabar, itu ya. Itu. Ini dibaca banyak sebetulnya kalau disampaikan. Cuma kadang-kadang kita itu sebetulnya di doa-doa yang dijual itu sudah lengkap semua itu. Kadang-kadang sampai tiga tahun nggak pernah kebaca. Ada yang beli buku doa, kulitnya masih utuh, plastiknya belum kebuka. Itu lemahnya. Set ke doanya itu? Menasihat agar beristri mau menurut ilmu agama karena anak sendiri sulit ngajarin. Nah ini kesulitan. Tadi su istri kesulitan ngaji, ini suami kesulitan dedek istri. Kalau bagi saya didoakan aja, ya bapak biar dapat jodoh lagi. Nanti kan saingan jadi enak. Kalau satunya udah ngaji jilbabnya gede, kan yang, yang belum kan ngiri akhirnya. Nah persaingan sehat jadinya kan. Nah itu soheh, itu paling cepat itu. Nah, terus kedua, mungkin komunikasi antum sama istri kurang. Apalagi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ku anfusakum di tangan antum. Kok sampai tidak bisa deal untuk menekan dalam konteks tanda positif sama istri antum. Berarti antum kalah. Ini ini sudah proses kekalahan. Jangan-jangan satu, Ini ya. Antum nggak punya daya tawar bagus, kenapa sih? Ya. Yeah. Bagaimana cara ma, no, menerapkan sifat tegas dan lembut dalam kini sikap lembut tegas. Contoh, anak kita main game. Nggak boleh ya nggak boleh, nggak ada otak atik. Tapi caranya dijelasin. Nah, kamu mau idiot nggak? Tuh nih gambarnya, apalagi sekarang banyak WA kan. Ambil aja nih, ini orang idiot. Mau nggak kayak gini? Ya, yang nggak mau saya. Ini kalau gara-gara syaraf otaknya itu jebol. Dan di antara pemicu jebolnya syaraf itu adalah kim. Ya betul di Jepang itu banyak yang anak-anak kena penyakit syaraf akhirnya. Gitu. Dijelasin. Anak saya Dulu yang malas sholat itu saya kasih gambar tentang itu film kiamat aja langsung sholat toh. Itu oh, ini nanti masuk api kayak begini nih. Ini cuma dunia apinya. Kira-kira contohnya. Itu siksa kubur kita lihatin orang gambar yang ada di kuburan ya, itu udah. Alhamdulillah cara-cara itu bisa kita tempuh. Terakhir, gimana pendapat Ustaz tentang pendidikan TK sekarang, di mana anak-anak dipaksa untuk belajar baca tulis hitung sampai siang. Saya nggak setuju 200 persen. Ya, calistung itu bukan untuk anak TK. Tapi pengenalan huruf penting, pengenalan angka penting. Coba sekarang kan ada bongkar pasang huruf. Cari nama Abdul Mohsin. A. Kalau A, huruf A ini yang ada di barang-barang ini apa aja? A, apel. Nah, itu aja. Tapi kita kenal apelnya dia itu, bukan tulisannya dok. Nulis bolak-balik apel nggak tahu apel, eh, <laughs> lucu itu apa ya apa nak itu yang gede cipluan ini repot sekarang apalagi H HP mana HP H ah, terus K apa kebo nah itu anak kesana arahnya bacanya itu jadi huruf tapi kena kenalkan bendanya itu dan di TK saya sudah kita sistem itu makanya kita terapkan sistem sentra sunnah mahal kita kirim ahlinya itu sampai habis berapa puluh juta. Tapi alhamdulillah sudah langsung sekarang dapat hasilnya. Jadi anak itu bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, bisa berbagi, bisa memiliki suatu apa namanya. Bahkan kalau prinsip sentra itu yang jadi guru itu anak. Nah, itu. Makanya belajar dari anak. Bukan sekarang Gurunya itu repot. Bahkan masuk itu anak jadi guru. Nah itu kita orang tua sekali-kali kita praktekkan. Seandainya bapak jadi anak bapak. Ya, itu gurunya diajari anak-anak itu. Tolong tulis cari huruf A yang sesuai dengan benda di sekitar kita. B sekitar kita. Itu ngikutin. Bahkan banyak drastis perubahannya. Makanya daftar itu TK itu masa Allah belum dibuka udah penuh ya itu karena memang merasakan itu ini TK jadi yang paling penting bagaimana anak itu kita kenalkan dirinya sama lingkungan kanan kirinya mandiri jadi temanya soleh ceria mandiri soleh pembentukan karakternya islami ceria anak itu jangan sampai kita paksakan dalam hal apapun termasuk wah anak dikeber nulis baca hitung sampai pak ya itu namanya nggak ceria nyampe rumah stres cemberut aja tulisan SD itu nanti dijamin itu nggak mau sekolah <laughs> itu karena udah tamat dia merasa itu jadi soleh ceria mandiri soleh ceria mandiri Ustaz sekarang anak sekolah di SMA umumnya dulu di pondok tapi dia tidak mau SMA di pondok. Bagaimana bisa mendidik? Nah ini memang problem. Saya itu bilangin sama makanya sekarang saya menerapkan di Ibnu Hajar sekolah saya itu 6 tahun. SMP langsung ke SMA. Kenapa? Setelah belajar pengamatan dari 4 tahun, Anak SMP yang kita bentuk sudah susah-susah itu kayak bikin roti ngadon sudah susah, nyeta udah susah, nggak di open. Kira-kira gimana pak? Remek nggak? Remek. Kesenggol remek, keinjak remek, remek. Baru satu tahun aja remek, Apalanya kamu dek gimana deh? <laughs> Ah hilang, tinggal kula untuk berbinas. Terus isbal sudah ya Allah, udah Oh, udah ngikutin dengar musik, es eh, ini susah memang. Apalagi dia mas memilihnya SMA itu untuk pelampiasan karena merasa tertekan di pesantren. Ini lebih dahsyat lagi sulit kekacauannya. Ya. Itu. Makanya tolong dijaga keistiqomahnya. Minimal kalau sudah lulus SMA itu ibaratnya ibaratnya itu roti antum itu udah kecetak udah aman gitu loh pak kalau dimasukin toples diocrok-ocrok gini nggak pecah gitu kan gitu di ini lempar juga insya Allah utuh lah eh, ini kadang-kadang baru dipegang aja putus ya remek apalagi dikocok di toples habis itu ya demikian subhanakallah jika syukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh